Aku rada mana apa kan? Ora ono tak dongakno. Imane ditoto kalau ono donga barang. Wes iki. Al-Fatihah. Ya, kan aku ya, Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula niati saking sering kula berangkat ngantos teng Mekah teng Madinah kula badhe nerangaken surat Inna Inna Kal Kautsar. Surat niku turun ketika Nabi diuji pangeran. Termasuk diuji tiap duwe anak lanang mati. Nabi dia anak lanang Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, ada lah putaran nabi nama. Nanti kafir pun. Wong Arab itu dua mitos. Nah ono wong dia anak lanang mati itu al abtar wong sing kidney pengiran. Wong Arab seneng anak lanang. Nah ono wong anak lanang mati itu jenis apa? Al abtar wong sing. Quran malah akhirin rangno nekat. Nekat itu malah ono istilah maka nama Muhammadin aba hadim. Mirrijal Muhammad itu ora orang bakal jadi bapak wong lanang. Ini cerita. Akhirnya sejarah membuktikan bahwa dengan Nabi kondisi ini ngono iku gak duwe waris lanang. Tapi kira kena ditiru, ini fakta kira kena ditiru. Fakta itu kira kena ditiru. Hikmah Nabi dan anak lanang. Islam itu wong akeh. Paham ya? Islam ya wong akeh, ora sistem kerajaan. Umpama Nabi dia anak lanang, mesti perasaan sahabat sing mimpin kudu anak. Paham tuh? Gak ada boleh menunggu fase. Gue pengen ngalami itu. Paham? Akhirnya sistem Islam berkok sistem monarki. Padahal Nabi diutus rahmatan lil alamin, kudu berkah kanggo wong akeh sing merasa duwe Islam tiap wong muslim iku ya kudu merasa duwe napa Islam dalam hal merjuang no, dalam hal negak no, dalam hal ngamal orang kudu sing sedang jabat atau sing untuk napa jabat. iku iki sing dadi penjeri Islam sebab iku agama iku rusak ketika ana era dinasti atau monarki Angger era dinasti atau monarki mesti agama iku rusak Iku perasaane wong kures. Agama iku kudu dipimpin wong kures, tapi dengan arti ben wong kures ngalahno kastalio. Ora dengan arti wong kures ben iso pick up perjuangane sinten Kanjeng. Ben dadi kaum terhormat. Walhasil dengan segala proses-proses yang dikersakno pangeran, Nabi di didawi pangeran inna atoina kal kausar mat kowe tak kei al kausar kausar mengatakan ulama telagane kanjeng nabi sing jomben sapa wong sing ngombe ora bakal ngelak napa Bagian ulama nafsiri al kausar ay khairon kasiro satu kebaikan yang tidak terhingga ya, kebaikan sing abadal abad sing napa Kalau wingi-wingi sederenge mangkat teng Mekah nganti sak niku ben inna a'toina kal kautsar inna tak temen ingsun Allah iku a'toina maringi ingsun Allah ka ing sira Muhammad al kautsar ing keapian sing ora terhingga kompensasi ini uang nak dikai akeh iku kompensasi ini fasol lili rob di kawan kue kudu sering sholat nunjuk no nak tau itu bener kah, kue kudu berkorban kudu ngamal nah idul adha ya korban wedus nah orang yang ngamal sosial jadi sing jadi pengertian bos yang aku. Tidak ada agama itu gratis. Wong sing itu kudu kayak Nabi diberi banyak oleh Allah, kompensasinya disuruh sering sholat. Sholat ini penting untuk menjaga energi tauhid. Bahwa pemberian itu dari Allah, rahmat itu dari Allah. Karena satu-satunya ibadah yang khas orang dengan Allah itu sholat. Mereka nak sosial tak apa LSM. LSM seneng sosial, tapi tercerabut sama hukumnya pengen. Ono gempa wong LSM paling depan. Ono yatim piatu anak jalan wong LSM paling apa? Terdepan. Tapi orang orang pangeran, istilahnya kemanu? Ya, ya, wong LSM senengane istilahnya nopo Tapi kalau dalam Islam enggak bahwa semua sosial kita ini demi Tuhan atas nama nama Tuhan. Ini fasol di Rabbika. Setelah kita salah, setelah kita yakin bahwa semua dari Allah, Wanha, kita baru melakukan sosial. Lan beliau siro berkorban. Sehingga ini menjadi sambung bahwa kebaikan-kebaikan sosial kudu disambung keyakinan samawi bahwa kabeh kesana napa? Pengen. Kulo nunggu fakta nih, sing kulo tangisi sampai nganti kiamat kulo nunggu udah kurang ngerasa Kulo sebagai ulama udah kurang ngerasa Kulo ingin misalnya ditetir kelar umrah. Kulo nunggu teng bandara, ini bolak balik kulo cerita nol teng konco Bandara iku ana tukang pekerja. Tiap ana wong ning toilet langsung ngelapi. Engko nek ana wong ning toilet ngelapi. Nek ora ana ya jaga ning lawan. Tiap ana wong bar toilet tukang nopo? Kulo mikir, umpama ibadah umroh itu bener afdal. Tapi rasane luwih gampang mlebune swarga wong niku umpama ridho kesenengan. Makanya energi saya sebagai ulama itu tidak akan terjadi. Mau aku juga yang gedung, kelar kaji satu itu. Ya itu karena kewajiban saya di ditegur juga, saya harus haji. Kalau saya punya uang, kewajiban saya sebagai orang punya uang harus haji, harus umroh. Tapi itu tidak akan menggerus kapasitas keulamaan saya. Nah, itu jelas medali itu tidak akan. Saya di depan Ka'bah, ya sumpah. Ya Allah, saya menghormati Ka'bah ini karena ini baik juga. Saya sangat menghormati Ka'bah ini karena ini baik juga. Justru karena saya hormat kepada Ka'bah, saya tidak akan menodai Ka'bah karena tidak menodai di mana atas nama ulama? Jangan katakan bahwa kebaikan adalah nunggu orang mesti kelar kasih. Kebaikan adalah segala sesuatu yang baik. Baik, saya uang kasih, kasih. Kalau baik ya apa? Jangan karena gue seneng kabar, bayang nama ngapain, sing tahu. Wah, Anjing Nabi nanti cerita. Cinta ya Rasulullah sing mesti swarga Kue kepengen roh, ada sahabat yang mesti jenengan. Ono wong sing disiaku, ya, abdun mamlukut. Iku budak sing dimiliki. Bojo kula nu sering gawa be kula Gus sampean cek hormati nek sampean. Kok ora mbok pikir piye, padha-padha kawulane Allah. Ana wong sing golek rezeki direwangi ngepel ning gone mall, ngepel ning masjid, ngepel ning gone Thailand. Mereka tuh iman. Yang mencintai Tuhan juga tidak pernah kecewa dengan Allah. Ini orang-orang kayak gini harus dibela ulama. Meskipun kita tidak mengatakan mereka yang terbaik, ya enggak. Kadang mereka ya orang nakal. Ya kiri nakal, ya kiri top Tapi umpama sama-sama baik, ini kalau cerita. Misalnya ada si A baiknya karena dia kuat haji, kuat umroh, atau baiknya karena dia sebagai tokoh besar. Sampai ini ya baik. Dia ngembah Thailand, ngembah apa tetap baik. Gak zino, gak togel, gak tombok, gak minum. Dia tetap baik. Kira-kira jenis warga itu di sini. Karena cara pengiran melehno itu gampang. ada sampean bodoh-bodoh ini swarga. Aku syukur agak tunggalin. mobil duit ini nyucuk yo akeh. Nah, nah iki syukur itu cara carane? Ya di sini ini pentingnya ulama, harus ada yang berani menjelaskan. Tapi ini juga fakta, malah ini balik dengan ilmu. Fakta itu tidak akan jadi syariat. Tidak akan menjadi syariat uang terus kon hanya karena ben bus warga nopo di piye wae melarat dadene wong ora iso ngamal. Wong ora iso ngamal wae. <laughs> Tapi sama, wong suke ora bakal dadi syariat. Mergo wong suke ku rawan selingkuh, rawan nakal, rawan arogan, rawan takab. Mengenai cara ulama tasawuf, fakta itu saya itu dihukum. Mulanya dari ilmu tasawuf, da'id tadbir fama koma bihi wa iruka la tusim bihi nafsak. Kue ora usah mikir kersane pengiran. Ben fakta ben. Cuma setiap fakta ono syariat. Kali wong ditetir melarat ibadah ya sabar. Legowo nih pengiran. Sing ditetir juga kudu haji umroh zakat. Sing ditetir ngalim wae kula iku ya mulah. Nah, jadi fakta kudu ono hukum, eh, tapi fakta ora iso jadi hukum. Gila-gila. Lah fakta jadi hukum ah, repot. Kau kepen di swarga nanti hisab ngenteni digoreng kok masih tok. Dadi terus madun kepen digoreng kok ya napa? Ya mau mau fakta jadi hukum mau ah, ngono. Kanjeng Nabi kok ngelem banget sampai masih tau pembantu Firaun. Sing mati ini demi iman digo digoreng Firaun. Terus rukun dungo ya Allah, mungkin nasib kula kok mati tok ngenteni tak goreng. Lagi mlebu napa? Kau <laughs> ono sing kepengen kayak bila ngenteni dipecuti walid Menjadi seperti Abu Jahal. lah ya, ora iso, iku fakta. Ya fakta ora iso dadi hukum, ya. Mana kira usah ada kumul meniru wali-wali di sing kumul ora Wali itu ya lewat semua yang diciptakan tuh. Misalnya kita bisa jadi wali lewat ulama, ada yang lewat kefakiran sabar, ada yang lewat juga zakat. Ini dia termasuk inna atena al kausar. Semua bentuk kebaikan itu tidak terhingga. Al kausar, eh khairan Kasih. Kebaikan yang tidak terhingga. Sebab niku Pulau matur. Pulau niku pas bagi numpak pesawat itu nangis Ya Allah Gusti. kan sudah tidak ada ulama kayak saya lalu siapa? Karena kita ini terlena gara-gara kelar umroh, kelar haji, yang mencerita fadho ili haji, fadho Kenapa kita tidak berani cerita fadho ilil fakri? Ya, keutamaannya jadi wong fakir yang ridho di pengge. Mana ulama tenan Imam Ghazali. Ini tak fatihah itu, Imam Ghazali itu ulama paling jujur. Dia ngarang kita kitabul itu lengkap. Kowe nak sinau yuk kita fadhil fakir. Wah, nek cepat wis penerangno fadilah oh, fak. Sawangane ibadah yang jalur fakir tak cukup. Paham tol, pokoknya lewat jalur fakir sama ada sama Tol. Iya tuh, Kowe nak adik ya pas fadilah tu fakir sawangane napa? Tol jalur. Tapi yang kok Imam Ghazali ku ya, tapi ya ora jujur, kadang cerita ini hina. ya jadi wong tuh. surga. Mau sawangane ora suka yo ya, keliru. Oleh maklaran. <laughs> Wae ya cerita kita fado fadhilil haji. Seru itu wong nanti ngaruh fakir hitung pulau malaikat turun kabeh dan ben wong sing Arafah disepuro. Sawanganen arah kaji ya sah. wah, aku apa sih di maklarno semua di maklarno sedemikian rupa. Nanti kafe menang menang ini jeneng ulama sing jujur. Paham? Memang kita harus jujur sebagai ulama harus nopo? Yo coba yang aku baru merot tentang lo kafe orang arif <laughs> Hahaha. Iya, iya. Kalau kita dengar PKB Ka'bah gitu biasa gitu, maksudnya gitu hormat ya. Kalau dunga punan ya Allah, saya menghormati karena Ka'bah, karena ini betuka, ini rumahmu ya Tapi justru karena saya hormat sama Ka'bah itu saya tidak akan merusak komitmen saya kepada Nabi, kepada engkau ya Allah. Komitmen saya, komitmen Nabi, komitmen semua yang kau cintai adalah membina umat supaya mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir. Karena dari awal engkau mengutus Nabi Muhammad adalah mengajari manusia supaya bisa baca tasbih, baca tahmid, baca tasbih. Inna arsalnaka bil haqqi katsira wa nadhira. Ini surat Fatah wis jelas meneh. Kowe tak utus Muhammad gone manusa tujuan kita itu minu billahi wa rasulih wa tu'ajiruhu wa tuwakiruhu wa tusabbihuhu bukrotam bahwa Nabi diutus itu untuk menciptakan satu komunitas manusia yang mereka membiasakan diri bertasbih, bertah, itu minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukrotau Sebab itu Nabi ketika diusir dari Mekah, jauh dari Ka'bah, dia ya tidak menyesal karena jauh dari Ka'bah. tidak. Nabi itu akan menyesal kalau tidak punya ruang dakwah. Sehingga ketika Nabi di Medina dan ada orang Ansar yang menerima beliau mau diajak sholat, diajak bertasbih, bertahmid, ya Nabi enggak. Malah Nabi ini Mekah kecewa, wong tidak tasbih tidak tahmid atau yang Medina ngajak uang yang tidak tahbeh gelem, tidak tahbeh. Kita tetap menghormati Ka'bah, tetap. Kalau ngomong matur sama pengiran, saya tetap hormat. Nggak aku saya Mekah enam tahun, tak jadi itikaf tengkap bas. Jajal ke itikaf barang aku, kira-kira parah ke dia gue. Iya, rata tetap kalah, aku sekolah tetap nyerah, sampai sini aku tetap nyerah. Ayo, Wah, rasanya gue tetap kalah, itu sudah kalah. Jadi itu adalah, kalau aku kepengen roh multajam, hijri selalu ngomong kangelan. Aku lu rasa tahu apa, enggak diparingi gawan mikiran. Jadi ini ora gampang ketemu kasar saya sampe Mulai nih di uang Islam sih bener. <laughs> Islam sih bener. Ya itu tadi kita harus berlatih iman. Ya sing iman sing bener siji karuan kasih Nabi Muhammad. Sing iso niru Imam Ghazali. Ya. Era sakniki kados kula Nabi nak nerangno iman lu ekstrim. Artinya ekstrim itu sampai ngendikan ngene. Al iman bisun pun, kadang wasidun. Iman lu macam-macam. A'laha kalimatulah la ilaha illallah. Yang paling dhuwur ibu kesaksian la ilaha illallah. Sing terus wa ajnaha sing paling ndek apa imatatul azza di Kowe iku melok ngerti dalan, orang ganggu wong iku termasuk i. Nabi nanti wa imatatul adha. Artinya apa? Betapa mudahnya sebagai seorang mukmin untuk dekat Tuhan. Oke, itu tadi. Ono wong yang masjid bagian takmir ngurus tailat ya ibadah. Karena tanpa tailat wong ora ibadah. Wong ibadah ngempet ngising ya ibadah. Ngempet mudah ya ibadah. Wong sih, tanpa ono sarana jeding ya ora. Tapi kenapa kita merasa ibadah nak pas sholat saja? Kita tidak bisa bayangkan kaya apa ibadah wong sing wakaf sumur, sing wakaf jep. Si dinali dinyak ke kanji Nabi, mergo wong kafir udah gendo-gendo, tapi senengane gawe sumur di pinggir dalam. Benar orang ini pada semua ngombe. Nanti dinali terus tertantang terus gawe sumur sampai itu <laughs> Nabi Ali kata di Nabi. Perempal-perempal orang amal agak tunggal. Iya. Lagi misalnya wiridan masjid gedak gedak terus merosot istighosah merosot apa, terus sing gue gue wudhu jadi guyu tuh. Paham ya? Sing kangelan mesti jeding so, sing gawe kran, saya nak gedak gedak rami. <laughs> Wong wudhu mikir rasa lucu ya. Kan Ini cara kalau mlebu masjid rambut duit haram cara kulo. terminal yang bayar. Lha kula tentang kota naruhan tak warai wong. namun gak biskop yang bayar, mlebu masjid gak nopo harus dilatih. Jadi semua variasi kebaikan ini harus kita nikmati sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu begini sudah hilang, maka ilmu sing ono ilmu nafsu. Ilmu nafsu contohnya, sing seneng kaji amin dalil fadilah haji. Sing seneng sholat, amin dalil fadilah kita lupa bahwa kita bisa sholat itu karena ada masjid, ada musola, ada kamar mandi, ada toilet, ada kepentingan-kepentingan yang lain yang terkait dengan kepentingannya. Nabi nyontono sampai wa atau adzan. Iman itu jumlahnya pirang-pirang, termasuk atau adzan. Bahkan Nabi tahu nyontono nanti ke urusan seks, urusan nafsu. di ditekir dua nafsu. Agar Nabi ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Tapi ngumpuli bojomu ya sedekah. Sampai sahabat takut, nah, ya Rasulullah, ayat di ahaduna tahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin orang mendatangi hubungan seks, hubungan syahwat, kemudian dia dapat pahala? Terus Nabi, alaisa wadu'aha fi haromin akan alahu isrim. Tapi urusan seks sekali salah letak, akan ha. Kalau gue di nafsu, gue saluran yang lonteng haram, gue saluran yang ora bujum. Sebab itu ketika disalurkan yang benar, itu ya dihitung sudah Mana kalau roh teng masjid haram, tak tangis itu. Kalau nu bangga ke Ka'bah itu, itu bisa nandingi Vatikan. Kebaikan itu pasti nandingi kemungkaran. Kue nak roh Vatikan, kayak apa muliani Vatikan, disembah-sembah didatangi ribuan orang. Dan itu yang bisa menandingi hanya Mekah sama apa mesti. Nah, ini kalau nak dengar no, kalau nganti saat ini, ini wonten matur mantel jadi seksi. Kalau nganti saat ini, ini sering dengar no tiang haji, tiang umroh. Nah, contoh kalau tiang biasa biasa. Bukan karena mereka haji atau umroh, tapi itu menjadi syiar Islam yang bisa menandingi Roma Vatikan itu orang-orang haji dan Allah umroh. Kita doakan. Makanya yang doa nih Quran ini arwani mesti bersyukur wal hujat wal musa, firman mesti disebut wal hud hujat. Kalau orang lain seperti saya mendoakan orang haji itu mesti ikhlas karena saya utang jasa mereka gue si are. Sing jadi masalah sing kaji dia. Kadang semangat yang multa. Mereka terkenalin dungo musta. Anggur ngono pek nafsu. Pengen suka, pengen ini ini. <laughs> Lah nak aku aku kan malah jujur. mereka ngerasa utang jasa, mereka gue si are Sing kasih dewi gue jujur tahu raka. itu kan kon grayangi dewi dewi sih mulut tangisin atau mekat atau ini bisa menandingi arogansi Vatikan bisa menandingi si artis-artis. Misalnya ini kita pikir, kalau orang sudah berduyung-duyung karena pertunjukan musik, ini sering bisa nandingi mau kayak kak, orang berduyung-duyung mau kepengen tahu. Faham ya? Makanya semua kebaikan harus dianggap sebagai perlawanan kepada kemum. Termasuk kebaikan ngumpuli bojo itu bentuk perlawanan daripada ngumpuli WTS loh. Itu Nabi perhitungan itu. Nah itu hebatnya Nabi. Semua kebaikan dianggap melawan kemungkaran. Ya, tapi kiai-kiai saya kisah roh. Yang kalau kebaikan mau boleh pahala. Enggak. Kebaikan itu harus sebentuk perlawanan terhadap kemungkaran. Mengenai amar ma'ruf nahi mungkar yang dua wawata. Wawata itu cara aku limut lagi jam. Paham jen maksudnya? Jadi wawata limut lagi jen. Anggrona amar ma'ruf otomatis nahi mungkar. Kalau nyontok namun bolak balik. Jika satu komunitas Anda berhasil menciptakan kawasan al-ma'ruf, misalnya kayak masjid Ampel. Masjid Ampel wong rono apa ziarah Sunan Ampel. Akhirnya sing payu ya tasbih, sing payu saja, sing payu minyak wangi. Karena kalau sudah menjadi komunitas baik, gak mungkin nih kono wong dagangan kondom. Tapi wali aneh koyok doli, koyok kota baru, koyok keramat tungkak, komplek WTS. Padahal tasbih lu serap antus, arpa-arpa yuk. Padahal tak betul Akhirnya sing pantas nih ngono ibu adol kondom. Adol energi greng apa itu terus bahwa kemungkaran itu ya punya akibat kemungkaran. Kebaikan juga punya akibat. Lah sejauh mana kita kompetisi menciptakan masyarakat itu senang kebaikan dibanding nopo? Lalu pulau nganti saya ini, mati kait yang yang segi masjid yang dalan-dalan. Mergo wong nggih masjid ku ini ora sekedar kena go salat nak wong liwat, tapi naik ana masjid ngene iku, pinggire ana komplek ya terapaan. Jadi nilainya ora sekedar ngamal ke masjid dengan sendiri ini akan mentabukan suasana non masjid. Jadi ganjarannya tumpuk-tumpuk, mulane manja abil suasana fa lahu asrun apa? Misalnya, mesti iso sepuluh. Mereka kebaikan di masjid kena gosok sholat Terus dengan sendiri ini bakul-bakul nakal ora apa ini ora antus lah misalnya lonte kok ini langganan ini ngarpe apa? Artinya <laughs> Lawazim. Lawazim konsekuensi dari kebaikan ini berkah. Paham ya? Aduh mantap bangkrut tuh. Tahu tak ada di kau nak ngaji ya, aku orang sama macam-macam. oke ada masjid di dan mungkin ya. <laughs> aku raja njaluk apa Aku ada potongan kiai di rumah dihormati. Aku juga hadiah. Nak sing aku suka tak kon dia hadiah aku gawe masjid to. Pinggir nopo? Jalan awak yo rapati kedulan. Yo gampang to. Yo mending kira iki. <laughs> Tapi utang, kadang jawab ge nopo? Utang. <laughs> Jadi ini kalau cerita, inna atau inakal kau, bahwa konsep semua yang dilakukan Nabi mulai dari segi perilaku, konsep ide itu semuanya kebaikan yang tidak terhingga. Termasuk konsep Nabi tentang kebaikan. Sampai nyontokno iman itu beberapa ragam. Termasuk dicontohno wa ajna ha imatatul Tapi kita juga sombong kabeh. Ini orang Islam kira kira sombong. Lah sombong itu piye Gus Nah, ana wong kaji, kula no Pak Kaji dia sakit kaji koyo jeneng. Mungkin kere kepengin napa? Pintu, nak serah nak kiri, ibadah ya sabar ke pengiran, legowo ke pengiran. Lah sampai nak wis sugih dengan sendiri ini wajib kasih. Tapi pas kiri rasa kepen kaji, kula mboten nanti kepen kaji. Nanti sakniki ra kepen. Ben umroh mboten. kalau kula ngarepe kabeh iku percaya. Pengiran yo lu. Wong sing biasa ora pati seneng haji umrah malah gampang. Angen-angen Ya masalahnya saya tidak senang bukan karena apa-apa ya. Saya menjaga konstitusi ulama bahwa keberikan tidak bergantung haji atau apa umroh. Kebaikan adalah semua yang kita mampu dan kita laku. Nah, kita sebagai ulama punya konstitusi, punya aturan, punya pakem. Kebaikan kan pama ya amal miskola daratin khairai. Miskola darat itu dihitung per detik, per inci. Paham ya? Miskola darat tak e wiji sawi ku miskola darat itu harus khairan gini apa ya? Kue rawu sampai ono keapian dani kelar kaji, kelar ini. Paham ya? Kebaikan dimulai dari halal kecil, kayak masatul ada nih sore. Asik ngumpuli bucu, Asik itu artinya rapati peti. <laughs> asik itu beda peti. Nah, nabi itu sing nggak ibadah nah asik. Pangeran yo lucu. Jadi wamin min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum jalitas kumu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Ini pangeran ngitung bojo jadi ayatnya pangeran nah ana mawaddatan Nah, rapati mawadatan, ya rapati wamin ini. Lalu, jadi benar itu belum ibu ya. Jadi malah ini lewat ngaji ini. <laughs> lewat ngaji ini sampai tahu bahwa kapasitas seorang ulama itu memang harus kaya saya, harus kaya, harus menjaga konstitusi. Sekarang Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi meninggalkan syariat tadi iman itu banyak, termasuk iman satu azanis Imam Ghazali sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan Ikhya. Sehingga kita ada kitab Fadu'il Fakri. Fadilah yang jadi fakir. Kita ngaji Fadu'il Fakri, uh, mesti kepengen kiri. Tahu ini jalur kiri, tak setahu. Jadi apa? Ahli jan. Ngum romo seno amal nganti pinter rekor. Ini promosi dah. Artinya promosi dari gue ngarang kita buhina ya. Pamangannya tak ada suke ukli. Iku apa bisa. Ya dia kudu bang mulai fadilah fadilatus sakti mulai kan urut dong kita sholat, fadilah fadilatus zakat, sampai fadilah fadilatus apa? Sakti. Mana kalau nu ide dari ulama. Nah ulama ini badai tentang Mekah nu tanggo-tanggo sebelumnya dia rawat semua. Ya dia wonten apa? Jadi jangan badai teng Mekah. Nabi ya, ah, niat itu anu lama, anu lama, ya aku nih mukanya semua abdul kue, jadi ukir ya butir akar wah. <laughs> Jadi itu biasa. Wis ngerti lah. nggak nunggu, malah aku jadi dungak kuwe, kira Aku mau ngerapal Quran, rawan tau mau mbek kuwe. Kudu ngapal Quran kayak kiri lah mulia aku. <laughs> Tapi penting, semua ulama harus menjaga konstitusi nama keulama. Termasuk menjaga variasi-variasi kebaikan yang tidak terhingga dan tidak terbatas. Iku sing dihitung pangeran mulai miskolah nopo cilik ini kita. Mane kali nabi sering di cerita cerita ana wong lonte gara-gara ngombeni asu iso mlebu napa? Suar. Mok modal ngombeni asu, ana asu lesu, ini saat mergo asu nanti dilat-dilat lati lemah, berarti lesu lesune dia medun ning sumur dibakno banyu mbek awang Allah ridho, Allah matur nuwun. Kono wong sing terlibat ngrumat makhluk, akhirnya diridani kata gitu. Malah nih cerita cerita ilmu gue Imam Ghazali diri dari pengiran rakrono ngarang itu. Imam Ghazali ngarang Pasti tenane diangkat orang banyu ini terus diundi lalu. Imam Mujali rawan yang gerak. kau sakit orang lalu lagi nopo. Lha kula nu merasa ngoten. Kulo nak kandha bojo kulo dek nak bunyi-bunyi rau tai tai. Ya kena nopo kon khusus anak sing rusak yang rusak wong bengi, nak rino lah ngati gue. Gara-gara piring rusak misalnya ono upo telu, itu berapa semut yang makan karena ono upo telu. Kita akan bisa berbaik hati dengan makhluk dengan harga yang murah. Bisa kita harus melatih diri. Orang kok nilai sekedar kita makani semut, makani tikus, tapi betapa kita ini terikat dengan hukum Allah, itu juga makhluk Allah. Dan kita terikat dengan hukum. Karena manusia itu paling jahat. wak laut doyan, wak wedus doyan, wak sapi Yo ngono di ruwian di pangan sembade orang ikhlas iku menu. Jahat ya, e. Eh? Wong manusia kanibal, Pak Mustofa kok usune kanibal apa itu? Terus. Faham ya, ini cerita-cerita betapa apa betapa Islam itu satu agama sih menghormati semua bentuk apa? Nah, ini ya, kenapa pulau ini tenggene raudhah teng Kanjeng Nabi. Kula mboten donga napa Aku mau kode Irwanto, ora ana tidak dengar. Aku dengar sih umum Gusti nak sing seneng kula atas nama pulau wong alim Quran jenengan yang nak sing ya ngoten mawon pokoke sing standar-standar. Aku donga sing ra resiko. Nek dengar nyebut donya nyebut dua ora nomor resi. Sing aman lah. Karena memang ketika kita nopo nggih delok hadis-hadis Kanjeng Nabi, Kanjeng itu sangat pro kebaikan, semua bentuk kebaikan. Ini kini pun ulama ratus bulan pun mereka kebaikan wis kadung dikualifikasi, diverifikasi ke KPU. Kebaikan yang mata kiai kiai saya itu diverifikasi ke KPU. yang apa? nak kaji, nak jadi kiai. yang apa? nak kelar zakat. Ya memang zakat juga. Tapi nak itu terdir juga banyak kita zakat. Karena saya itu terdir melarat kita pun jurah ya zakat. Kira usah ngenes perkara ora keluar zakat. Kowe ngenes ae piye supaya ridho nampa kodok kodari napa? Ini yang harus kita ajarkan sebagai ulama. Bahwa kebaikan itu banyak, termasuk imatatul azanit. Sing aran takrif, kitab paling barokah yang pesantren ini Fathul Qorib Al Mujib. ini, Niku ulama besar, tapi orang gawe pondok, orang gawe aliran. Penggaweane tukang nyapu kuburane nabi. Ngawasi nyapu kuburan ini. Ketika anak yang takok, karena beliau orang alim bilang Yasir. La takulu anni Yasir, walakin kulu anni yakan nasa kofri Rasulullah. Aku tidak usah ngekei gelar aku Yasir. Aku cukup mbok gelar yakan nasa kofri Rasulullah. Eh, tukang sapule kuburan itu. ulama malah nih kulo nih saat ini kulo nih anduwe santri sampai, singgur kulo kan tapi tak latih kulo sering temu di penelitian mbak Anak kula nak jak diambak ning pasar tuku jajan kadang ceblok tak dibuk diambak. Niku kata sing wis wong alim kok gitu. Itu masyarakat harus dilatih. Bahwa kita menikmati kebenaran ora usah ngenteni dicucuk wong dihormati. Kuwi duwe anak iso nukokno gedang goreng sitok ceblok kok jupuk niku nek mate ra Kita seneng, bocah ya seneng kita ya Tapi kita saiki kena sitok. Jadi kiai seneng nanti ini nanti pengaruh agak nak partai ini akeh. Lah saiki partai ini dilikuidasi dengan <laughs> sing ngongkon Meriah. <laughs> Eh maka dunia iki ora lolos <laughs> elektrolalnya kan dia apa? Gak lolos. Meriah gak lolos. Nah, aku ya orang orang meriah. Aku lawan ini dia jenengan berapa apa? Karuan yang Mekah berapa Ka'bah. Nah, aku pikir ya apa? Nabi ora tak contreng gak pelecehan. <laughs> Jadi ini latih dengan tertanam inna atau inna kal kausar. Bahwa Nabi diberi kebaikan yang tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Karena ajaran Nabi akan abadi di ilayomil. Ya, Itu ada kaidah mandalla ala khairin bahwa kafai Mantan nasunatan hasanatan. Karena lagu ajruha wa ajruman amila biya ilayomil. Siapa yang mentradisikan kebaikan, kemudian kebaikan itu berjalan, maka dia dapat pahala sampai hari apa? Kiamat. Contoh muda itu orang bikin masjid. Orang bikin masjid itu kan hanya bisa dipakai sholat. Tapi kemudian efeknya kan gak pantas lonte stamp ning ngono, gak pantas wong jualan kondom ning. Dan ini efek kebaikannya kan jalan ter. Mana mau pulau kondo yang Mas Romanto ana kiai kok seneng di duit di mobil kiai paling pintu tak duit. mergo ini mentradisikan anaknya seneng mobil dia malah resik. kaya kula nanti niku seneng anak pulau cek jili lah di GSD tapi bangga nih kula Bu saya ingin kayak bapak hafal Quran, saya ingin kayak bapak. Anak itu harus dilatih seneng bapaknya karena kesalahannya. Anak bangga kita karena kita sholat. Kita, kita sholat, seneng pengiran, kita alim. Karena kalau anak sudah dilatih bangga, senang bapak mergo, di mobil, di keramat, dia akan terlatih berdiskusi dengan dunia, berinteraksi dengan apa itu, dan itu parah. Kalau sama tak cerita, saya ini contoh paling gampang. Kue nak neng nih klub, neng nih klub, neng klub malam. Ono wong asik BBTS, BBTS, ayu di gue, sawangane kan asik. Apa kita kalah? Ini ruang tenan ini ngaji kelas. Apa kita kalah? Misalnya ngeles orang enak itu ya di wong soleh, orang iso ngerasa itu. Kamu orang soleh yang bodoh. Aku yakin, elu eh, yakin. Nek mati uang sing ngeloni BTS, ambek nek mati bangga aku ditakdir gaji. Iku cek nikmat aku. Aku yakin uang kayak Mustafa Madun, masih imani pas-pasan tak tetap luwe nikmat Mustafa ambek sing ngelakon ngrasakno WTS. Karena nek Mustafa luwe bangga, alhamdulillah ya Allah, jenengan diri kula gak izin, diri kula gak ngeloni nilon Kowe nek wis iman wis dadi saleh, kudu dadi penikmat. Dadi raja, dadi ojo kok iman tengen. Jadi kowe kudune nek ana wong nikmati lonte, ijek enak aku. Aku yakin ini yakin, tak gento-gentene wong Islam asal saleh, dia lebih bangga lebih nikmat karena berhasil meninggalkan semua kemaksiatan timbang sih masih. Nah, takon aku sing maksiat dhewe bingung gitu ora. Cara kau kenal kira-kira bingung ta. Sing lakoni maksiat cara kau kenal bingung itu. Kok kowe sing pasuh malah jadi enak era karu. Mana sing lakoni itu kira-kira itu ya apa? Nah, kau bangun itu rata-rata nakal loh. iso wae sing dinggo iku dhuwit kok garong, kau nyok nyolong aja dhewe saya sumpah mergo terindikasi kena HI, HIV. Mungkin sing nglakoni dhewe bingung duwe masalahnya sendiri kuwi sing kok ado kan. Lan kula nate diundang teng sedan teng para kiai kula Seorang muslim harus terlatih menikmati kebenaran. Termasuk nikmati bahwa seenak-enak ini gue enak aku. Saya bangga. Ini wong lo nikmat banget. Gak di sini nikmat kan. Gak nglakoni narkoba gitu bangga. Gak nyalon di narkoba, Iya dong. misalnya kasus rugen, saya lele elek rugen, ono wong nyolong tuh juta juta terus mangan sate rokok anak. Mesti perasaan rugen, alhamdulillah aku kok gak mau. Kira-kira nek mati wong untuk desa juta tolongan, mbek bagane kira-kira mau ditimbang dur. Dur Dhuwur bagane Kalau begitu, kebenaran sekali kamu nek mati, sebetulnya jauh lebih nikmat ketimbang mati. Masih. Paham? Kenapa kita sering nyesal sebagai orang baik? masalah sing dihadapi madun mbek mertuane, ambek masalah WTS, ambek germane. Kira-kira abot Kira-kira iki abot WTS ngadepi napa? Germane kudu setor, kudu ini itu. Saya nak ngadepi mertua ringan, bodoh islami. Paham ya? Lu enteng kan, tapi gue nyesal gendut gue nyesal berarti apa? gendut Wah, nyesal, gue nyesal gue tak fonis apa? Gendut. Wae malam nyardo kita doi, wae fal jatuh profet apa? Siwa. gedem sampai aku yang ya boleh pengiran di. Eko. <laughs> Pokoknya jadi kalau nih baca ini kalau tuh mau terus untuk mau terus kalau mungkin langsung langsung mungkin ketemu kalau pas ngaji. Kalau insya Allah ngaji ini tanggal tanggal itu liburan lah teman. Boleh senin sing akhir bulan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna wirasata rasulika Muhammad wa yatu alaihim ayatika yu'allimul kitaba wal hikmata innaka antal alim. wa rasulan ya Allah allamana al khairat wa rasulan dallana ala al khairat wa rasulan dallana ya Allah wa allamana ala tasbihi wa tahmidi wa tasbih fati anna ya karim ya rahim ma huwa wasi anna ya Allah sayyidina Muhammadan ma huwa innahu ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidi wa tasbih hatta nakuna yawm tasbihina laka wa mukabbirina laka wa hamidina laka Allahumma ya ilahana ya Allah, ya na ya abu abal khairat wa na'udhu tiga minasyaitan. Ilahi ya wa inna la zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Rabbana arina manasikana wa tubu alaina inna kanta tawab rahim. Ilahana ya wa antal hakusobat sobat wa antal ahatusobat sobat wa anta ya Allah ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal Ijalna ya Allah mimma yas'alu ridhoka hamana wa maksudan apa anta ya Allah masuhi wa ya ridhoka masuhi ilahana ya wala tas'alid dunia mablagha ilmina wala muntah ilahana ya wa yasikana kulamrin hasib fa inna taisir al-hasir alaika fitna kalaman tasbuk Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali barik ya fi ta'limina wa ta'allumina wa uquwatina wa akhwatina fi barokatan minka barakatan ma'sumatan min intik wa mahfuzatan min intik hatta la nakila ala anfusina wa khiyarina ya Allah na'tamitu wa wahdak ya Allah ana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir Rabbi la ila nafsina fatadurruna Rabbi la takmilna ila nafsina tarfata ainin fatudillana ya Allah واجعلنا يا رب من المتوكلين عليك والواثقين بك وحدك حتى نكون عبادا لك عبادا بك وعبادا لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين خير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kulo tak wang sowe sakake keluarga kulo. Jadi mau Mas Romanto nyuguhi mangan mbok kopi, mbok sida ora. Yo kayak kopi kabeh tak sita sita. Eh mantap. <laughs> Aku ada salaman lagi, mau salaman. Kowe umi ada manitia nih gitu. Hmm, Mas Romanto tak amuk, lebih lho itu. Wasaku berangkat tak wong akeh. Rugen yo Gus. <laughs> Ngerti salah nang di rugen. Mas nanti siap ya? Alhamdulillah.